Tayyip, walhamdulillah kita insya Allah akan melanjutkan pelajaran kita tentang dasar-dasar bahasa Arab. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwasanya pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang berbagai macam kelompok dari isim-isim. Demikian pula kita juga telah membahas tentang Arab. I'rab baik i'rab untuk isim maupun i'rab untuk fi'il serta ciri dari masing-masing i'rabnya. Nah, pada pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan membahas tentang marfu'atul asma. Keadaan dirofakkannya isim-isim. Tentunya kita sudah tahu ciri i'rab dari masing-masing kelompok dari masing-masing kelompok isim. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan melihat dan kita akan mempelajari kapan suatu isim itu tatkala dia ditempatkan di dalam suatu kalimat, dia keadaannya marfu. Ya, sekali lagi pada pertemuan kita kali ini juga beberapa pertemuan ke depan insya kita akan membahas tentang ya kapankah suatu isim itu dia tatkala diletakkan di dalam suatu kalimat dia i'rabnya adalah rafa atau dia dalam bentuk marfu. Baik. Sekarang kita akan memulai pelajaran kita tentang marfu'atul asma. Baik. Kelompok marfu'atul asma itu ada tujuh. Jadi, isim-isim di sini nanti tatkala dia diletakkan di dalam suatu kalimat, sekali lagi dia bentuknya adalah marfu. Kelompok yang pertama adalah al-fa'il. Kemudian kelompok yang kedua adalah naibul fa'il. Yang ketiga adalah mubtada. Yang keempat khabar. Yang kelima isim kana. Yang keenam khabar inna. Dan yang ketujuh adalah at-tawabi bil marfu. Masing-masingnya nanti insyaallah kita akan perjelas satu persatu.